Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, imamun ibnu imam. Beliau adalah seorang imam, bapaknya juga seorang imam, sahibus sunan, Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Al-Ah. Abu Dawudnya siapa namanya? Abdullahnya Abu Bakarnya anaknya. Kalau Abu Dawudnya Nah, Sulaiman ibnu Ewah, Sulaiman ibnu ashaf As-Sistani alaih Hamzah, Shin, Ain, Fa Ash'af Sulaiman ibnu Al-Ash'af As-Sistani ta'ala Nah, barakallahu fiikum jangan sampai Nah, keliru ya, beliau adalah seorang imam sahih sunan Kita lanjutkan Yaitu Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa kul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu qidman thumma Utsman al-Arjahu. Perhatikan baik-baik. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum Aliun haliful khairi bil khairi murji'u. Mengenai na'am keutamaan para sahabat, hati-hati. Jangan sampai kita mencaci maki menghina para sahabat. Kekeliruan yang timbul dari sahabat Nah sumbernya karena istihad, jangan sampai kita mencela, mencaci, menghina, apalagi mentabdi' mengatakan sahabat itu mubtadi'. Karena seseorang ketika terjatuh dalam perkara bid'ah tidak bisa kita vonis serta merta. nggak boleh kita sembarangan fulan mubtadi', fulan hizbi, fulan musyrik, fulan kafir tanpa bukti dan hujah yang nyata. Jangan bermudah-mudahan memvonis saudara-saudara kita. Nah, ini sahabat hati-hati. Kalau kita berani mencaci maki para sahabat hati-hati. Nah, ancamannya apa ancamannya? Laknat dari Allah dan dari segenap para malaikat serta dari seluruh manusia. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sabba ashabi fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Ingat baik-baik makna laknat. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala maknanya apa? Ahsan. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. Pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Itu kalau laknat muncul dari Allah Ta'ala. Tapi kalau laknat muncul dari sesama manusia, si fulan melaknat si fulan, fulanah melaknat si fulana Maknanya apa? Ewa, eh, astabu wa syatam. Cacian dan makian saja. Karena manusia nggak bisa menjauhkan, nggak bisa juga apa? mengusir rahmat Allah taala. Mahu insyaallah ya. Nah, ini hati-hati laknat ngeri sekali. Kemudian juga nanti akan kita bacakan hadis mengenai apa? keutamaan para sahabat. La tasubu ashabi fawalladhi nafsi biadih. Perhatikan baik-baik. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku demi zat yang jiwaku berada di tangannya kata Rasulullah, "Lau anna a'dahum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Bayangkan. Artinya apa? Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Kenapa? Karena demi Allah, kalau seandainya salah satu di antara mereka, di antara kalian ya, lau anna ahadakum na'ama lau anna ahadahum anfaqa mithla dhahaban, kalau seandainya salah apa? Lau anfaqa ahadukum, ya, ya Rasulullah mengatakan waladhi nafsi biyadih, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya masih demi Allah, lau anna Nah, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin taban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu enggak akan bisa setara sebanding dengan apa? mutnya mereka, satu raupannya mereka, tidak pula setengahnya. Bayangkan itu. Nah, keutamaan para sahabat. Para sahabat semuanya udul. Bahkan jahalatus sahabat la tadur. Majhulnya sahabat kalau antum jumpai dalam hadis an rajulin minas sahabah, hadisnya dari salah seorang dari kalangan sahabat la tadur. Enggak berbahaya, enggak perlu antum bilang ini majhul ini. Kalau dia sahabat, enggak perlu antum mungkin ungkit lagi. Semua sahabat udul. Paham ya? Semua sahabat mereka memiliki sifat adalah mustaqimus sirah. Jalan hidupnya lurus latar belakangnya lurus, riwayat hidupnya lurus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizallahu taala, qad madahahu Allah fi kitabih. Sungguh Allah taala telah memuji mereka di dalam Al-Qur'an Karim. Perhatikan baik-baik. Wa radiya anhum dan Allah taala meridai mereka. Qala subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, rekomendasi ayat ini dihafal ayat ini karena ini rekomendasinya untuk segenap para sahabat. Semua para sahabat masuk surga semuanya. Gak ada yang terkecualikan. Sahabat ingat Semua para sahabat masuk surga. Nah orang kan bertanya, apa itu sahabat? Apa definisi sahabat? Anda sering dengar nggak sahabat Rasulullah? Paham ya? Beda dengan sahabat fulan. Lain lagi. Sahabat Rasulullah itu apa mana sahabat? Ingat nggak? Apa itu mana sahabat? Nah, antum ingat nggak? Apa itu? Terus? Naam, yaitu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata dzalik wa in takhallalatir riddah. Itu definisi sahabat yang sahih. Bahwasanya definisi sahabat itu adalah orang yang berjumpa kepada Rasulullah, yang jelas hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan walaupun teriringi dengan apa? sempat murtad. Setelah itu masuk Islam lagi tetap sahabat dia. Apa maksudnya ya? Nah, misalkan dia murtad ya. Nah, barakallahu fikum, kemudian masuk Islam lagi dan mati dan seiman, tetap dia katakan sahabat. mau salah ya? Nah, Tapi kalau orang hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, tapi belum pernah jumpa dengan Rasulullah, mati di atas keimanan, apa namanya? Tabiin hidup di zaman Rasulullah. Sezaman dengan Rasulullah hidupnya. Paham ya? Tapi nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan. Siapa? So. Apa antum? Siapa? Mukhadram Ahsan. Mukhadram istilahnya ya. Mukhadram itu orang yang hidup di zaman Rasulullah, tidak jumpa dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan. Seperti siapa tentunya? Raja Najasyi. Siapa namanya? Ah, siapa namanya Raja Najasyi? Allah musta'an. Siapa namanya Raja Najasyi? Ashamah Hasan. Ashamah ya. Nah, barakallahu fikum muhadram beda dengan sahabat. Kalau sahabat, nas kita lihat nasnya, dalil khususnya mengenai semua para sahabat di surga. al awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radhiyallahu anhum wa Allah taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar dan Allah taala sungguh telah menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah sungai susu sungai madu sungai air tawar sungai khamr, masya Allah, surga. Khalidina fiha abada. Mereka semuanya kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Surga Allah Subhanahu wa taala bayangkan. Allah musta'an. Adapun secara per individu, ta'yin sangat banyak dalilnya. Nambar kalau fikum, cuman secara global semua para sahabat di mana tempatnya? Abu Muhammad surga. Secara takyin per individu banyak sekali. Di antaranya hadis siapa? Hadis mengenai kisahnya 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Siapa 70 ribu orang tersebut? Apa kriterianya? Apa ciri-cirinya? Sebutkan antum ciri-cirinya. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Satu. Orang yang tidak minta dirukyah. bukan meruqyah dan bukan yang dirukyah, meminta dirukyah. Nah, yang kedua. Apa? Yang kedua, yang tidak berupa dengan kain. Apa itu kain? Besi yang dipanaskan. Terkenal ma'ruf di Yaman sana, di Arab sana, biasanya kalau ada semacam luka, kelihatannya basah, lama keringnya, mereka terkadang karena mencari solusi yang tepat walaupun makro hukumnya menggunakan kayak tadi. Memang panas sekali, tempel gitu ya. Besi dipanaskan itu kemudian nah didiamkan sejenak, ditempelkan. Setelah itu kering, bekas agak hitam itu ya, tapi sembuh dengan izin Allah Taala. Cuman hukumnya makro, Jadi asalnya pakai yang lainnya. Nah, yang ketiga yang tidak bertatonyur. Apa itu tatonyur? Mainan burung. Apa? Tuyur, burung. Apa tatayur? Apa Abdurrahman tatayur? Main burung merpati itu. Apa? Orang yang tidak bertatayur itu orang yang apa? Antum. Ewa, eh, orang yang tidak menentukan nasib hidupnya dengan burung atau yang semisalnya. Jadi tidak hanya dengan burung ya, hatta dengan cicak pun masuk. banyak Dengan lalat pun masuk. Intinya apa? dia menentukan nasib hidupnya tidak bergantung pada Allah taala dengan selain Allah taala. Paham ya? Cuman ma'rufnya di zaman jahiliyah dengan burung gitu ya. Kalau burung ke kanan, wah, ini berarti khair. Kalau burung ke kiri, wah ini syar. Misalkan. Zaman sekarang masih ada nggak seperti itu? Masih di pelosok-pelosok biasanya kalau ada burung gagak, wah ini tanda alamat ada orang mati ini. Burung gagak kira-kira terbang di atas rumah itu, wah ini hati-hati nih, Paham ya? Nah, ini berbahaya. Hati-hati termasuk bentuk kesyirikan. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Allah musta'an. Naam. Kemudian yang keempat, orang yang bertawakal hanya kepada Allah Taala. 70 ribu orang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Kemudian di akhir hadis ada salah satu sahabat, ada salah satu sahabat meminta doa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, doakanlah aku. Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Siapa sahabat ini? Ukasha bin Mihsan Ahsan. Ukasha bin Mihsan. Nah, barakallahu fikum Rasulullah mengatakan anta minhum. Kamu termasuk mereka. Nas khusus masuk surga. Ada lain enggak yang selain ini? Banyak. Hasan dan Husain. Nah, Rasulullah mengatakan innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain mereka adalah pemimpinnya para pemuda penduduk surga. Banyak sekali barakallahu fikum na'am. Tentunya nanti akan kita lewati satu persatu nilai subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan Allah telah berfirman lil fuqara'il muhajirin untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yang mereka nah barakallahu fikum telah keluar dari rumah-rumah mereka wa amwalihim dan juga nah barakallahu fikum Nah, harta-harta mereka maksudnya bagaimana? Orang hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kampungnya, meninggalkan harta yang ada di Makkah demi hijrah ke Madinah. Nah, yabtaghuna fadla minallah, yang mereka mengharapkan keutamaan dari Allah, waridwana dan keridhaan Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah dan mereka menolong Allah dan rasulnya, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Nah, mana yang abdal sekarang? Orang-orang muhajirun atau ansor? Eh? Kenapa lebih abdal orang-orang muhajirun? Kenapa Husain? Orang-orang muhajirun lebih abdal daripada ansor atau ansor lebih abdal dari muhajirin secara globalnya? Eh? Allah alam. Antum. Kenapa? Nah, kenapanya ini? Kenapa Usama? Apa? Kenapa? Karena mereka menggunakan apa? Ya semuanya perjuangan orang asal yang perjuangkan juga. Cuman kenapa kok lebih abdol Dalam ayat disebutkan muhajirin wal ansar. Kenapa enggak ansar bermuhajirin itu loh? Kan ada rahasia di balik itu semuanya. Dijelaskan oleh para ulama. Kenapa antum? harta, hijrah enggak bawa harta. Itu baru satu. Ada yang lebih lengkap dari itu. Paham ya? Antum ingat enggak? Saya lewat berkali-kali nih ya. Nah, barakallahu fikum al-muhajirun afdal min ansar. Kenapa? Antum ingat ya? Ewa dan na'am. Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Ingat-ingat itu. Karena mereka tergabung dua perkara, yaitu hijrah dan menolong Rasulullah. Paham ya? Orang-orang Ansar bagaimana? Penduduk asli Madinah. Mereka menyambut kehadiran Rasulullah. Paham ya? Orang-orang Ansar yang ada di Madinah, paham ya? Itu terdiri dari dua, dua marga besar, suku besar. Nah, para kalau fikum, suku apa antum? Khazraj gimana? Batanya yang tepat, batanya. Nah. Gimana? Suku apa? Sebutkan aja nggak masalah. Suku apa dan apa antum? Antum? Aus dan Ghazra. Jangan keliru mengucapkannya. Ini antum. Aus dan Khazraj. Kha ya, Khazraj. Nah, jangan Khazrat itu, paham ya? Nah, pakai kha ya. Aus dan Khazraj. Kha ya. Nah, barakallahu fikum. Di sana ada musuh-musuh yang besar. Ini cuma mengulang kembali ya, yaitu dari tiga marga besar orang-orang Yahud yang ada di sana dan juga dipimpin sekaligus oleh Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fikum. Nah, tiga marga besar ini siapa saja sebutkan antum? Jaga kita lewati. Eh? Lupa? Lah, bas. Insyaallah. Antum masih ingat? Antum masih ingat? Quraidah. Bani Quraidah terus Ayo. Eh? baru Nadir, terus satu lagi. Ini agak susah mengucapkan ini. Eh? Bani apa? Eh, Qainuqa. Banu Qainuqa, tiga ini ya, tiga marga besar. Nah, musuh Islam ada di Madinah tersebut Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini jadi ingat-ingat ya, kenapa orang-orang Muhajirun lebih Abdul daripada Ansar tadi? Li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Nah, barakallahu fikum nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.